Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Priscilia sebagai Kinanti, Mamat sebagai Kiwirya, Anis sebagai Wiyatsi, Edo sebagai Begawan Agung, Naryo sebagai Riswara, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Warih berhasil menghasut kawan-kawannya untuk bergerak membalaskan sakit hati mereka pada Raden Burangrang, Kinanti dan gurunya. Mereka membakar pondok yang diduganya dihuni mereka. Tapi ketika pondok itu hancur terbakar, ia tidak menemukan bangkai seorang pun di puing-puing pondok yang terbakar juga diceritakan tentang Riswara yang melarikan diri ke lereng Gunung Mangun bersama dengan Wiyatsih dan Kiwiria mendapat hambatan dari ular-ular mas. Ah, awas di belakang kita. Di sekeliling kita juga dipenuhi oleh ular-ular iblis itu. Aku akan turun ke bawah. Kau ikutilah aku dari belakang. Hai. Awas, Paman Wirya! Ular-ular itu berbahaya sekali, Paman! Jangan khawatir. Aku akan memecahkan kepalanya dengan ranting kayu ini. Paman! Paman Wirya! Paman! Celaka! Paman Wirya terkena gigitan ular Mas Wiyace! Jika begitu, turun, turunkan aku dari pondonganmu. Mari kita coba hadapi dengan sekuat tenaga, Kakang. Baik, tetapi diam sajalah engkau di sampingku. Aku akan mencoba melindungi semampuku. Kau, kau peganglah ranting kayu ini dan diamlah di tempat ini. Halo saja jika ada yang mendekatimu. Uh, iya, berhati-hatilah, Kakang. Diamlah engkau juga di tempatmu, anak muda. Aku akan mencoba menghalau ular-ular ini. Diamlah di tempatmu. Oh, siapakah itu? Oh, yang agung. Tolonglah selamatkan diriku dan juga kekasihku Wiatsi. temaramnya cahaya senja yang mulai disapu sang dewa kegelapan, Riswara melihat sesosok tubuh tinggi semampai dengan jenggot dan kumis putih yang lebat mencuntai. Laki-laki tua itu menggerak-gerakan tangannya di udara dan kemudian mengusap mukanya beberapa kali dengan kedua tangannya. Dan beberapa saat kemudian, ular-ular yang berkilauan di sekitar mereka lenyap dalam serentak. lenyap. Ular-ular oh, itu lenyap dalam sekejap saja. Siapakah laki-laki tua itu? Oh, Paman Wirya. Ya, Paman Wirya. Oh, Paman Wirya. Sahabatmu itu telah tiada anak muda. Oh, Paman. Tiada guna tangismu itu anak muda. Tiada guna. Ah. Uruslah jenazah sahabatmu itu. Ya, dan kebumikan secara baik-baik. siapakah sebenarnya engkau ini, Ki? Kami telah berhutang nyawa padamu. kau telah menyelamatkan nyawa kami. Karena itu, sebutkanlah namamu, ke. Suatu saat kelak, kami akan membalas budimu ini. Jika tidak padamu, mungkin pada anak cucumu ataupun muridmu. uh, uh, sudahlah, jangan menyebut-nyebut tentang budi dan sebagainya. Mendekatlah kemari, cucu. Aku lihat engkau menderita luka yang cukup parah. Uh, benar, benar, kek. Oh. Tolonglah jika memang kau dapat menolongku dan eh, juga luka kawanku itu, Kek. Ya, baiklah, baiklah. Oh, burangrang cucuku. Kinanti, coba kau buatkan api unggun, ya. Hari sudah menjadi gelap sama sekali. Ayo, burangrang, buat api unggun. uh, baik, Eyang. Jadi adalah guru mereka. benar, benar. Kau, kau mengenal kami? Tentu saja kami mengenalmu. Engkau adalah anggota kelompok dari wanita-wanita yang telah menawan kami. Menawan aku dan kakangku. Oh. Ada apa, cucu? Uh, untuk apa kalian datang kemari? Mencari kami? Hendak membalaskan dendam kalian kah? Uh, ah, Sejak tadi yang kau bicarakan selalu itu-itu saja. Budi dan juga dendam. Oh, marilah duduk, biar aku lihat keadaanmu. Cahaya api unggun yang mulai menerangi sekitar tempat ini akan membantuku melihat keadaanmu. Marilah. Eh, eh, eh, oh, oh, oh. oh. Kenapa? A aku aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Seluruh bagian dada, pinggang, serta tulang-tulangku sakit sekali. Oh, iya, iya, iya, ya ya ya ya. lukamu cukup parah. Tetapi jangan khawatir. Jika memang yang agung menghendaki, lukamu akan segera sembuh. Uh, Uh, uh. yang merupakan guru dari Raden Burangrang dan Kinanti, segera menempelkan tangannya di bagian pundak dan kemudian perlahan-lahan mengusap ke seluruh bagian tubuh Wiyatsih yang terasa sakit. Untuk sesaat, Wiyatsih tertegun. Tubuhnya mengejang ketika merasakan hawa yang panas merayap di tubuhnya seakan membakar bagian tubuhnya yang luka. Akan tetapi ia menjadi terkejut ketika pada saat berikutnya merasakan sakit yang mengganggu bagian tubuhnya yang terusap tangan kakek tua itu menjadi lenyap perlahan-lahan. Tangan sang begawan agung itu merayap mencari bagian tubuh dari Sih yang terluka dan kemudian terulang keajaiban seperti tadi hawa panas dirasakannya menyengat bagian pinggangnya, tetapi pada sesaat kemudian rasa sakit itu lenyap sama sekali. Demikianlah, dalam waktu yang tidak berapa lama, seluruh rasa sakit yang diderita oleh Huyatsi menjadi lenyap. Ah, Kakang, ah, rasa sakit akibat luka dalamku hilang sama sekali, Kakang. Ah, ah, terima kasih, Kek. Terima kasih atas pertolonganmu. Oh. Ya bangkitlah cucu. Jangan repotkan aku dengan basa-basimu. Ya, bukankah harus segera menolong sahabatmu itu? Ya, benar, Kek. Tolonglah sahabatku itu. Oh, <laughs> kemarilah anak muda, kemari. Beberapa saat kemudian, Riswara pun telah berhasil disembuhkan oleh orang tua yang sakti mandraguna itu. Terima kasih, Kek. Kami tidak tahu lagi bagaimana membalas budi kebaikan kakek ini. Kelompok kami yang telah membuat susah murid-murid kakek. Kini kakek membalasnya dengan kebaikan yang tiada terhingga. Jika kalian ingin menguburkan jenazah kawan kalian saat ini, lubang telah kami siapkan. Ah. Terima kasih. Kalian semua adalah orang-orang yang baik. Marilah sih, kita kuburkan jenazah Paman Wirya. Sahabat, kemanakah sebenarnya tujuan kalian? Mengapa kalian berada di lereng bukit ini, tempat yang sangat berbahaya? Agaknya kalian terpisah dari kawan-kawan kalian. Kami berbeda pendapat dengan kawan-kawan. Kami berselisih, bertarung, dan akhirnya kami melarikan diri kemari. Apakah perselisihan kalian adalah karena urusan kami? Ah, bagaimana kau bisa tahu? Sore tadi kelompok kalian datang dan membakar pondok kami. Oh, Wari. Dan hmm, engkau justru berada di tempat ini dalam keadaan terluka. Jadi Aku menyimpulkan bahwa kalian berdua, hmm, bahkan bertiga. Eh, benar, kami bertiga. Berselisih karena urusan penyerangan tadi. Aku tidak menyetujuinya. Karena di samping memperpanjang urusan, hal itu juga akan mengganggu, uh, mengganggu semedi nyai guru kami. Semedi? Ya. Hmm, gurumu bersemedi di atas bukit ini? Benar, di atas bukit ini. Apakah tujuan gurumu bersemedi di atas bukit ini? Oh, kami tidak tahu. Guru kami hanya memerintahkan kami menunggunya di kaki bukit ini dan melarang kami untuk datang kemari. Oh, gurumu benar. Ya, bukit ini berbahaya sekali. Bahkan aku merasakan bahaya bukit ini semakin menjadi-jadi. Kekuatan kotor, kekuatan siluman banyak di sekitar tempat ini. Ya, seakan-akan membentengi puncak bukit ini sebagaimana ular-ular mas tadi. Hmm, memang sebaiknya lah kalian tinggalkan bukit ini. Turunlah kembali. Tetapi jika kalian khawatir bertemu dengan kelompokmu itu, kalian dapat menyusuri jalan ke arah utara. Di tempat itu, kalian akan aman. Turunlah hingga ke bawah bukit ini. Ya, sebagaimana pesan gurumu. Oh, kami akan mematuhi pesanmu, Kek. Tetapi ah, bagaimana dengan kakek sendiri? Dengan dua orang cucu kakek? Oh, mereka mungkin akan sanggup mengatasi gangguan itu. Tetapi kalian pasti tidak akan sanggup. Percayalah, turunlah malam ini juga demi keselamatan kalian. Baik, Kek. Kami permisi. Ah, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan kakek. Ah, mari kakang. Marilah kita lanjutkan kembali perjalanan kita tingkatkanlah kewaspadaan kalian. Suasana di sekitar tempat ini semakin tidak aku kenal. Ayo, ayo, ayo naik terus. Uh. Aku, aku merasakan keanehan. Ya, benar Eyang. Aneh sekali. Suasana malam yang dingin tiba-tiba hilang. Dan, uh, Jangan hiraukan suasana, tingkatkan saja kewaspadaan kalian. Salurkan seluruh hawa sakti kalian ke seluruh bagian tubuh. Ini masih belum apa-apa. Ayo naik terus. Ayo. apa itu di depan Eyang? Asap putih, tebal sekali. Jangan khawatir, ikuti saja langkahku. Tetapi tahan napas kalian. Aku tidak tahu apakah asap itu beracun atau tidak. Tahan napas kalian. Asap itu sudah mendekat. Ya, maju terus. Tidak ada sesuatu pun. Tetap tahan napas kalian. Tahan terus tahan. Ah, angin apakah ini, Yang? Biarkan saja. Aku belum merasakan adanya kekuatan yang akan mengganggu kita. Terus saja naik. Oh, lihat. Pohon di depan itu terkuncang hebat. Awas, hati-hati. Ini bukanlah rintangan yang berbahaya. Jalan terus, jangan takut. Lihat itu. Apa yang menyebabkan pohon-pohon itu roboh, ya? Angin inikah? kah? Eyang! Lihat itu, Eyang. ularkah itu? Iya, itu ular, Eyang. Ular sebesar batang pohon kelapa sedang merobohkan pohon di depan kita. Lihat itu lagi, Eyang. Eyang, Apakah kita akan maju terus, Eyang? Ular sungguhankah itu? Lihat itu, Eyang. Ular itu memandang ke arah kita. Eyang, apakah kita akan melawan? Bersiap-siap sajalah. Tetapi tunggu perintahku untuk bergerak. akan membelah tubuhnya menjadi tujuh potong jika ia masih saja terus mendekat kemari. Jangan sembarang bergerak. Tunggu perintah yang guru. Kembali, Begawan Agung itu menggerak-gerakkan tangannya ke udara dan kemudian mengusap mukanya beberapa kali. Setelah itu, ia memerintahkan murid-muridnya untuk tetap tinggal di tempat. Ia sendiri kemudian melangkah maju menembus kegelapan, mendekati sosok ular raksasa itu tetapi ketika ia tiba di sekitar ular itu, Ayo, majulah terus cucuku. Ular besar ini hanyalah bayangan semu. Naiklah. Sebentar lagi kita akan tiba di puncak bukit ini. Mari, Kakang. Lihatlah itu, Kakang. Oh, yang jaga Dewa Batara. Benar. Ular besar ini hanya bayangan. Bagaimana ia bisa merobohkan pohon-pohon besar itu? Ayo, majulah terus. Jangan menengok ke belakang. Cepat sedikit, Kinanti. Burangrang. Kinanti dan Burangrang kemudian cepat melangkah maju naik terus ke atas Bukit Mangun. Beberapa saat kemudian, Eyang Begawan Agung menghentikan langkahnya. Ah, kita berhenti di sini saja. Ah. Tujuan kita sudah tidak jauh lagi. Hanya beberapa puluh tombak. Nah, saudara pendengar, pengalaman apakah yang akan ditemui mereka di atas Bukit Mangun? mengapa mereka hanya menemukan ular-ular yang merupakan bayang-bayang semu. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.